Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita baca dikit lagi barakallahu fikum. Naam terhadap kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Yang mana kita sekarang masih berada pada pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat di dua tempat menurut pendapat ahli sunnati wal jamaah. Paham ya? Masalah ru'yatullah jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dua tempat. Di mana dan di mana? Naam, di hari kiamat nanti ursatul qiyamah dan juga di surga. Itu pendapat yang sahih, pendapat ahli sunnati wal jamaah. Adapun pendapat sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan apa? Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan apa? Tidak bisa dilihat. Jangan tertukar. Nah, kalau yang bisa dilihat itu lain lagi nanti. Paham ya? Allah Taala tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Selama-lamanya enggak bisa. Ini pendapatnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Adapun pendapat Sufiyah yang parah juga. Nah, karena mereka punya akidah keyakinan al-hululiyah, al-ittihadiyah, menyatu dengan makhluk, berada di dalam makhluk, akhirnya mengatakan Allah Taala bisa dilihat di dunia. Paham ya? Di mana-mana ada Allah katanya. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum qala Allah taala qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Allah taala wa kama fi qouli taala dan juga sebagaimana di dalam firman Allah taala wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari tersebut sangat senang, gembira. Naam, dan juga gemerlang, senang, gembira. Minan nudrah wa al bahja, Senang sekali rasanya. Kenapa? Kita lihat ila rabbihana dirah karena melihat kepada Rabbnya. Senangnya itu karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Bi absariha dengan mata mata mereka sendiri. Tidak dengan apa? Tidak ada perantara-perantara yang lain. Kita lihat nanti hadisnya. Li'anna an-nadhra li'anna an-nadhra idza uddiya bi ila dikarenakan yang namanya nador itu apabila dimutaaddikan dengan ilah ini masalah nahwu ya. Nahwu itu ada yang lazim ada yang mutaaddi. Lazim itu yang langsung yang apa tidak memerlukan makhluk bih kecuali dengan perantara. Tapi kalau muta'addi itu langsungan atau dengan perantara yang lain juga bisa. Nah, membutuhkan maf'ulnya. Kita lihat. Kalau seandainya lafaz nadhara yang dulu itu dimuta'addikan dengan ila, nadhartu ila berarti melihat. Nadhartu ila Zaidin. Aku melihat kepada Zaid. Enggak ada makna yang lain kecuali melihat. Apa maksudnya ya? Nah, ini ila rabbiha nadhirah. Berarti melihatnya melihat. Satu. Berikutnya. Kata beliau Li'anna an-nadhara idza 'uddiya bi ila, dikarenakan nadhar itu apabila dimutaadikan dengan ila, fa ma'nahu al muayyanah bil basar. Maknanya adalah muayyanah melihat langsung dengan matanya. Wa idza 'uddiya bi nafsihi, tapi kalau dia mutaaddi dengan sendirinya, na barakallahu fikum, jadi nadhara langsungan gitu setelahnya maf'ulnya misalkan yang duruna fa ma'nahu at tawakkuf wal intidhar, menunggu. Atau contoh yang lain apabila setelahnya ada illa seringnya itu. Naam. Fahal yang dzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah ya kan? Ya, tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba. Itu bukan melihat itu ya. Kalau yang zuru'na illa itu bukan melihat, tapi menunggu. Apa maksudnya? Bedanya. Kalau yang zuru'na illa itu melihat. Atau kalau yang zuru'na illa artinya apa? Menunggu. Bedakan ya. Yang zuru'na illa itu menunggu, kalau yang zuruna ila itu melihat. Mahum. Naam. Kita lihat. Wa idha uddiya bi fi, sekarang kalau ternyata setelah nadhara yang pak fi, fi huruf jar itu kama fi qawli ta'ala awalam yang zuru fi malakutis samawati wal ard. Ini maknanya lain lain lagi maknanya. Bukan menunggu, bukan melihat tapi memperhatikan, tadabur, merenungi. Paham ya? Nah, tidakkah mereka memperhatikan, merenungi eh, terhadap apa kekuasaan-kekuasaan langit dan bumi. Paham itu ya? Bukan melihat, bukan menunggu. Jadi ada tiga makna. Kalau seandainya nadhara ila melihat, nadhara illa menunggu. Nadhara fi bur merenungi, memperhatikan. Paham ya? Tafakur, memikirkan seperti itu. Kata beliau fa ma'nahu at-tafakkuru wal i'tibar. Naam, mengambil pelajaran, eh, memikirkan fa talakhasa min hada anna an maka terkesimpulkan di sini dari penjelasan ini bahwasanya nazar itu ada bermakna. In udhiya bi nafsihi bi ma'nahu intidhar Jika dia muta'addi, nah muta'addi dengan sendirinya atau terkadang diiringi dengan illa, maka maknanya intidhar menunggu. Wa in udhiya bi fi, jika dia muta'addi setelahnya kok fi, lafadz fi, fa ma'nahu atafakkuru wal i'tibar. Maknanya tafakkur, memikirkan dan juga mengambil pelajaran. Nah. Wa in udhiya bi ila ini apabila dimutaaddikan dengan ila, nadhartu ila, eh, nadhartu ila, fa ma'nahu al muayyanah tayyib. Al muayyanah bil absar. Maknanya adalah melihat langsung dengan mata. Melihat langsung dengan mata. Hadhihi al qaidah ini kaidahnya. Jadi ingat-ingat kaidahnya ya. Kalau nadhara illa artinya apa? Menunggu. Kalau nadhara ila artinya apa? Melihat. Kalau nadhara fi Nah, merenungi, memperhatikan, mengambil pelajaran seperti itu barakallahu fikum. Naam. Wal ayatul lati ma'ana mu'adna mu'addatun bi ila. Ayat yang sudah kita lewati itu dimutaaddikan dengan ila. Ila rabbiha nadhira. Berarti artinya benar-benar melihat kepada Rabbnya. Nah, bukan menunggu, bukan memperhatikan, bukan merenungi. Tapi benar-benar melihat kepada Rabbnya. Fahada mu'ayanatun bil absar. Maka ini dikenal dengan apa? Melihat langsung, memastikan langsung dengan pandangannya, melihat langsung. Nah, wa amma kaulu ta'ala di sana ada ayat, ini kita tutup dengan ayat ini. Di sana ada ayat yang mungkin orang memahaminya lain gitu. Kita lihat, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, pandangan-pandangan manusia itu tidak bisa meliputinya, meliputi Allah taala. Sedangkan Allah taala meliputi pandangan mereka. Katanya bisa dilihat. Ini kok nggak bisa meliputi? Berarti nggak bisa dilihat. Kita katakan melihat dengan meliputi itu lain. Lain nggak? Kalau melihatnya di depannya, meliputi itu melihat sekelilingnya langsung dalam sekaligus. Paham ya? Sekarang siapa yang bisa meliputi Allah Taala? Atau sekali melihat itu langsung meliputi semuanya atau hanya melihat saja? Melihat. Itu namanya nador. Tapi kalau namanya ihatah meliputi, itu sekali melihat langsung semuanya gitu. Nah, ayat ini maknanya apa? La tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan manusia tidak bisa meliputi Allah taala. Melihatnya nggak bisa semuanya kita lihat. Paham ya? wahwa yudrikul absar tapi Allah taala meliputi Allah taala apa meliputi pandangan manusia Allah taala meliputi sekali lihat bisa lihat semuanya antum sekarang makanya antum kalau ngomong ngomong itu nadartu ilal jabal raaitu jabalan bukan ahattu jabalan misalkan paham ya nah barakallahu fikum bukan aku meliputi gunung itu tapi melihat gunung melihatnya depannya toh. paham ya kecuali antum sudah mengelilingi lain lagi pembahasannya itu pun antum nggak bisa melihat atas bawah Paham ya? Yang lihat mungkin kanan kiri saja. Tapi kalau ihato itu semuanya. ihato itu semuanya meliputi semuanya atas, bawah, kanan kiri, depan, belakang semuanya. Bisa enggak antum? Enggak bisa. Kita yang bisa hanya ra'a yara, ru'yatan sama nadhara yang zuru, nadratan. Paham maksudnya itu ya? Melihat saja bisanya. Naam. Fal idraku ghairu ru'yah. Idrak itu bukan ru'yah. Anta tara syamsa wa tubsiruha. Engkau melihat matahari, dan juga memandangnya, walakin la tudrikuha, tapi kamu enggak bisa meliputinya. Matahari yang kamu lihat itu kan cuma antum lihat saja. Bisa enggak meliputi semuanya? Enggak bisa. yakni la tuhitu biha, kamu enggak bisa meliputinya. Fala tuhitu bil mar'i min kulli janib, maka engkau tidak bisa meliputi dengan apa yang kamu lihat dari seluruh sisi itu enggak bisa. Aku melihat enam sapi misalkan antum. Antum bisa melihat sapi. Sekali lihat bisa enggak langsung kanan kanan kiri depan belakang eh, atas bawahnya bisa langsungan itu? Enggak bisa. Melihat toh Kecuali hatah meliputi semuanya itu enggak bisa, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Kita lihat. Wa inna matara hanya saja kamu itu melihat. Fal mu'minuna yarawna rabbahum yaumal qiyamah walakin la yudrikunahu. Ini penting perhatian Bapak ini. Orang-orang mukminun itu mereka semuanya nanti melihat Rabb mereka di hari kiamat tapi tidak bisa meliputinya. Bedakan ya Al-ihatah dan ru'yah itu beda. Ihatah itu melihat tapi meliputi segala sesuatu. Paham ya? Tapi kalau ru'yah ya hanya melihat biasa. Mau misalnya ya? Yang kita bisa, yang kita mampu nanti ru'yah atau ihatah? Ru'yah. Bedakan. Na'am barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Ai la yudrikuna 'azamatahu. Mereka tidak bisa meliputi keagungan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka semuanya tidak bisa meliputi Nah, barakallahu fikum ilmunya tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Wa anta tara syamsa walakin la tuhitu bi jurmiha wa hududiha. Akan tetapi kata beliau, engkau melihat matahari, eh? matahari atau tahu matahari Abdurrahman? Apa? Nah, barakallahu fikum, engkau melihat matahari tapi kamu enggak bisa meliputi. Mulai apa? Mulai dari apa? Batasannya seberapa, luasnya berapa, kemudian panjangnya berapa, enggak bisa. Cuman melihat matahari kita aja. Nah Wa hadza fil makhluk ini pada makhluk. Fa kaifa bil subhanahu wa taala? Bagaimana dengan sang pencipta? Makhluk aja kita nggak bisa meliputi. Antum melihat semut, semut kecil itu, melihat yang lihat aja. Bisa nggak lihat semuanya dari semua sisi? Semut yang kecil itu nggak bisa itu makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Mahfum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat fa nafyul idrak ghairu ru'yah. Nah, meniadakan idrak peliputan tadi meliputi ditiadakan itu bukan berarti meniadakan ru'yah melihat. balqalu bahkan mereka mengatakan inna nafyal idrak yadullu ala annahu yura. Sesungguhnya meniadakan idrak itu meliputi kok ditiadakan ini menunjukkan apa bahwasanya Allah taala bisa dilihat. Walakinahu la yudrak. Akan tapi Allah taala tidak bisa diliputi. Yakni la yuhatu bihi subhanahu wa taala. Allah taala tidak bisa diliputi. Mahum? Ajri? na'am Jadi bedanya kesimpulannya antara idrak dan ru'yah bedanya apa, akhfadri Bedanya apa bedanya? Kesimpulannya. Mana yang lebih umum mana? Eh, idrak. Yang maknanya apa tadi? Ihatah. Ya kan, meliputi. Nah, ditiadakannya idrak itu apakah meniadakan ru'yah juga? Tidak. Kalau ru'yah itu ya cuman melihat saja. Kalau idrak itu melihat dari seluruh sisi, itu enggak mampu. Allah Subhanahu wa taala yang meliputi Padakan kita semuanya. Nasallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.